sebuah senjata yang membuat kita gentar, terpojok tanpa daya, dijajah dan tak mampu melawannya. Jangan lupa, kebodohan pun bisa menjajah kalau kita tak merdeka dari sana. Kebodohan menguasai hati dan pikiran membawa orang. Salah membuat rencana dan kacau dalam melangkah. Sehingga kesedihan demi kesedihan yang terukir di sana, kegagalan demi kegagalan datang silih berganti, tiada hentinya. Kebodohan ketika ia menjadi penguasa sangat menakutkan. Semua orang menjadi bodoh, hanya bisa berkeluh kesah tanpa mampu memikirkan jalan keluarnya. Betapa jahatnya jika orang memakai kebodohan untuk menjaga Betapa jahatnya jika orang memakai kebodohan untuk menjajah sesamanya, membuat mereka terpojok tanpa daya, kehilangan hak, tapi tak mampu menggugatnya. Jangan bodohkan sesama, karena itu sama dengan menjajah mereka. Tapi merdekakanlah mereka dari kebodohan, sehingga mereka menjadi melek terhadap sebuah pengetahuan tahu apa yang harus dikerjakan, kemana harus melangkah. Ayo, kita periksa diri bersama. Jangan-jangan kebodohan masih menjajah, sekalipun tingkat pendidikan seharusnya tak lagi menyisakan kebodohan di sana, tapi mata hati yang tertutup seringkali membuat kita bodoh dalam mengukur dan melakukan sebuah tindakan sehingga sering berujung pada sebuah penyesalan, tapi terlambat. Selamat merdeka dari kebodohan, bijak untuk memikirkan. Bersama saya, Bigman Sirait.